Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan kajian ini disiarkan secara langsung melalui radio Ulul Albab Situ Bondo bekerjasama dengan radio Al-Athari Tasik Malaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita ini sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema dari kajian kita adalah berdamai dengan ujian, berjuang dengan harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang baik, kokoh di atas kebaikan dan istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan dalam situasi dan kondisi apapun hingga kita meninggalkan dunia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kesulitan hidup, problem ekonomi, ditambah lagi dengan terjadinya dekadensi moral, banyaknya fitnah, dan munculnya berbagai macam penyakit dan wabah, membuat banyak orang bertanya-tanya, sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Akankah semua ini berakhir? Bagaimana caranya bisa hidup tenang dan keluar dari situasi sulit ini? Dan apakah ada kekuatan yang bisa dijadikan sebagai sandaran dan dapat dipercaya sebagai solusi? Pertanyaan pertanyaan semacam ini jelas bisa menyebabkan terjadinya kegelisahan bahkan bisa sampai pada sikap berputus asa dan pasrah dalam menghadapinya. Jika tidak ditemukan jawaban jawabannya yang tepat. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bi'aunillahi wa taufiqihi dengan pertolongan Allah dan taufik darinya Sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah maka kita akan menemukan jawaban-jawabannya. Di antara jawaban tersebut yang pertama hendaknya kita perhatikan kembali kita amati kita renungi, kita tadaburi beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia. Di antaranya satu yang terdapat di Quran surat Al-Balad ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad khalaqnal insana fi kabad Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan akan menghadapi kepayahan, kesulitan, beban dalam kehidupan dunianya. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita akan dihadapkan kepada berbagai macam kepayahan, kesulitan, beban, ujian dan cobaan. Dari sejak kita dilahirkan ke dunia sampai kita meninggalkan dunia. Karena itu ada yang mengatakan bahwa kehidupan dunia permulaannya adalah tangisan, Pertengahannya adalah kepayahan dan kesulitan, sedangkan penghujungnya adalah kefanaan. Kedua, firman Allah di Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ wal وَإِلَيْنَ تُرْجَعُونَ dan kami kata Allah akan menimpakan kepada kalian kejelekan dan kebaikan sebagai ujian. Dan sesungguhnya hanya kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Coba perhatikan lagi ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebut kejelekan sebagai ujian, tapi kebaikan pun Allah sebut sebagai ujian. Kedua-duanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan Allah ciptakan, kebaikan juga Allah ciptakan. Dan kedua-duanya menjadi ujian. Ketiga, Firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Kata Allah, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala Inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga? Padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian di mana mereka ditimpa malapetaka mereka merasakan kesengsaraan mereka diguncang dengan berbagai macam cobaan dan ujian Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman pada saat itu yang bersamanya mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah. Lalu kata Allah, "Ala inna nasrallahi qaribun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ternyata ujian, cobaan, kesulitan, Tidak hanya kita yang akan menghadapinya. Bahkan orang-orang sebelum kita, mereka menghadapinya. Orang-orang terbaik. Ini adalah hal yang patut untuk kita ingat dan kita perhatikan. Keempat, Firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-186. Allah berfirman, "Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira." wa تصبروا fa inna dzalika min azmil umur Kamu pasti akan diuji, kata Allah. Dengan hartamu dan dengan dirimu sendiri. Dan kamu pasti akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka dari orang-orang sebelum kalian dan dari orang-orang yang menyekutukan Allah hal-hal yang sangat menyakitkan hati. Tetapi jika kalian sabar dan bertakwa, Sungguh yang demikian itu adalah urusan yang patut diutamakan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa ujian adalah sebuah kepastian. Harta menjadi ujian bagi kita, bahkan diri kita sendiri menjadi ujian bagi kita. Lebih-lebih orang-orang kafir, ahli kitab, kaum musyrikin, Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tadi mengetahui beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan yang patut untuk kita jawab, apakah kita bisa terbebas dan keluar dari yang namanya kesulitan, ujian dan cobaan ini? Jawabannya tidak. Kita tidak bisa terbebas dan keluar. Karena kita diciptakan dalam keadaan akan menghadapi semua itu. Kejelekan dan kebaikan Allah jadikan sebagai ujian. Orang-orang sebelum kita, mereka merasakan ujian, kesengsaraan, kesulitan. Dan ujian adalah sebuah kepastian bagi kita. Lalu harus bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Jawabannya adalah berdamai dengan kesulitan, cobaan dan ujian itu dan berjuang dengan harapan. Ini jawabannya. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita hadapi, semuanya menjadi ujian. Maka berdamai dengan ujian. Tapi jangan membuat kita patah semangat. Berjuang dengan harapan. Karena kita punya harapan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harapan kepada kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jawaban yang kedua, sebagai seorang muslim, kita patut meminta pertolongan kepada yang telah menciptakan kita. Kepada yang telah menciptakan alam semesta ini, kepada yang telah mengadakan berbagai macam kejadian-kejadian di dalamnya problem, kesulitan, ujian, cobaan, kesengsaraan yaitu dia Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepadanya. Agar dengan itu iman kita menjadi kuat. Dan agar dengan itu kita memiliki harapan dan kita yakin bahwa saat Allah Subhanahu wa taala menimpakan kesulitan dan ujian kepada kita, dia Allah tetap sebagai zat yang maha penyayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melebihi kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menghilangkan berbagai macam kesulitan dan ujian. Mencegah musibah, mengubah keadaan. Sebab tidak ada satu hal pun yang terjadi baik di bumi maupun di langit kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di Quran surat Al-An'am ayat yang ke-59 وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sajalah kunci-kunci gaib Gak ada yang mengetahuinya kecuali dia Allah Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Tidak ada yang gugur sehelai daun pun melainkan Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan tidak ada sebutir biji pun yang jatuh di kegelapan bumi tidak ada sesuatu pun yang basah, tidak ada sesuatu pun yang kering, melainkan semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Ini hal yang patut untuk menjadi keyakinan kita, sehingga menghadapi ujian, kesulitan, cobaan harus dengan cara berdamai dengannya dan tetap berjuang dengan harapan. Allah Subhanahu wa taala adalah harapan kita. Kita punya Allah. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menciptakan semua hal yang ada dan terjadi di muka bumi ini. Maka mintalah pertolongan kepadanya. Terus lakukan ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jawaban yang ketiga. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Akan segera berakhir. Adapun kehidupan yang akan datang setelahnya, yakni kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa kebahagiaan hidup di dunia dengan segala macam tetek bengek yang ada di dalamnya nggak akan bisa diraih kecuali dengan keimanan yang benar dan amal yang ikhlas. Inilah perjuangan kita kita berjuang dengan keimanan kita dan dengan amal kita yang ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Azza wa Jalla. Hanya saja ini adalah hal yang terlupakan oleh kebanyakan orang. Karena keimanan yang lemah dan kuatnya fitnah serta besarnya bencana dan musibah. Fitnah apapun, ujian, musibah, bencana apapun akan terasa berat bagi orang yang lemah imannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan Tipe-tipe orang yang seperti ini. Dalam firmannya di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Kata Allah, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi khasirat dunya wal akhirah." Di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah tapi berada di tepi, ada di ujung, sangat riskan keadaannya, mengkhawatirkan. Jika ditimpa kebaikan maka dia merasa puas. Tetapi jika ditimpa ujian dan bencana maka dia berbalik ke belakang. Rugilah dia. Rugi dunia dan rugi akhirat. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beribadah kepada Allah tetapi berada di tepi ala harfin. Kalau mendapatkan kebaikan merasa senang, tentram, damai, tapi saat ditimpa ujian, kesulitan, bencana berbalik ke belakang. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang mendapatkan kerugian ketika ujian datang. Kesulitan datang. Karena tidak dihadapi dengan keimanan. Tidak dihadapi dengan amal yang ikhlas. Semua apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Masya Allahu kana. Wa malam yasha'lam yakun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian berkeluh kesah, meninggalkan amalan, luntur keimanan karenanya. Disinilah pentingnya kita berdamai dengan ujian, berdamai dengan segala cobaan, berdamai dengan segala bencana dengan tetap berjuang. Berikutnya jawaban yang keempat. Kita harus tetap menampakkan rasa optimis untuk mendapatkan kebaikan dan berada di atas kebaikan bagaimanapun keadaannya. Sebab gelapnya malam akan hilang dengan terangnya siang. Gemuruh petir bagaimanapun kerasnya membuat kita takut akan datang membawa hujan dan kebaikan. Coba kita ingat kembali bagaimana kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam kehilangan kedua putranya bahkan kehilangan penglihatannya selama 40 tahun. Bayangkan. Bagaimana kesedihan yang saat itu dialami dan dirasakan oleh Nabi Yakub alaihissalam. kehilangan anak. Sedih. Gelisah. Ini kita rasakan sendiri. Sebab sebagai manusia kecintaan kita kepada anak itu luar biasa besar. Bahkan dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zuyina linnas dijadikan indah dalam pandangan manusia. Kecintaan kepada diantaranya adalah albanin, anak-anak. Kesedihan ini harus dirasakan oleh Nabi Yakub alaihi salatu Salam dahulu. Berpisah dengan kedua putranya. Kehilangan penglihatannya, selama 40 tahun. Tetapi beliau alaihi salatu wassalam tetap berjuang dengan penuh harapan. Tetap berjuang. Dengan penuh harapan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan keduanya. Dan dapat berkumpul kembali dengan kedua putranya. Maka di antara pesan yang pernah beliau sampaikan ke hadapan putra-putranya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di Quran surat Yusuf ayat 87. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anak-anakku, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu min min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebab tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Optimis yang luar biasa. Tetap berjuang dengan penuh harapan. Maka Allah Subhanahu wa taala wujudkan perjuangannya, Allah Subhanahu wa taala wujudkan harapannya, Allah kembalikan penglihatannya dan sekaligus Allah kembalikan kedua putranya. Tidak ada kamus lelah, patah semangat dalam diri Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa? Karena hatinya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Yakin dan sangat percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada setelah kesulitan kecuali kemudahan. Gak ada setelah kesempitan kecuali kelapangan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan. Kata al-usra memang disebutkan dua kali, tetapi terhitung satu karena dalam bahasa Arab al-usra adalah isi ma'rifah. Sedangkan yusra diulang dua kali dan menunjukkan jumlahnya dua karena yusra adalah isi nakirah. Maka kata para ulama, satu kesulitan tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Yusuf ayat 110 hatta idzastai asar rusul wa zannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin hingga ketika para rasul hampir putus harapan. Dan mereka mengira bahwasanya mereka telah didustakan. Kata Allah, ja'ahum nasruna, datanglah pertolongan kami kepada mereka. Fanujiya man nasya akan diselamatkan siapa saja yang kami kehendaki wala yuraddu ba'suna dan tidak bisa ditahan hukuman kami azab kami dari kaum yang jahat maka tetaplah optimis. Terus berjuang dengan harapan. Tidak perlu pesimis. Harapan dan optimisme ini bisa membuat kita melewati berbagai macam ujian. dan membuat hati kita menjadi tenang dan tentram. Sebab orang yang optimis itu dia tidak akan menjadikan musibah dan ujian sebagai penjara yang menahannya dari melakukan kebaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah imam pemimpin orang-orang yang optimis. Kepercayaan beliau sangat kuat terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya salah satu pesan yang disampaikan oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk tetap melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, mintalah tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jangan merasa tidak mampu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita untuk terus melakukan hal yang terbaik. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kullu ma'rufin sadaqah. Wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufrigha min dalwika fi ina'i akhika setiap kebaikan itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah dan termasuk ke dalam kebaikan adalah ketika engkau berjumpa dengan saudaramu maka engkau tampakkan wajah yang berseri-seri dan engkau tuangkan air dari embermu ke dalam bejana milik saudaramu. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Diriwayatkan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda wallazi nafsi biyadihi La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salam bainakum demi zat yang jiwaku ada di tangannya kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang kalau kalian kerjakan niscaya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Absyus salam bainakum. Sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Tetap lakukan hal yang terbaik sekecil apapun itu. Karena kebaikan meskipun kecil secara nilai adalah besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam juga merintahkan kepada kita untuk terus bersama dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang saleh. La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Tetaplah bersama dengan mereka. Karena teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh akan membawa kebaikan untuk kita. Mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat, membuat kita optimis, membuat kita semangat beribadah, membuat keimanan kita senantiasa terus meningkat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah juga melarang kita untuk menampakkan kepasrahan dengan keadaan. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau radhiyallahu taala mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata yaumin al-masjid. Fa idza huwa bi rajulin minal ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Saat Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam masuk masjid pada suatu hari, ternyata di dalamnya beliau melihat ada seorang laki-laki dari kaum Ansor. Laki-laki ini biasa dipanggil dengan sebutan Abu Umamah. Faqala ya Aba Umamata mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti الصلاة. Rasul bertanya, "Hei Abu Umamah, mengapa aku lihat engkau duduk di masjid padahal itu di luar waktu salat?" Qala humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Abu Umamah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku dirundung kegelisahan, dan hutang. Qala afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhhab Allahu azza wa jalla hammaka wa qadha anka dainak Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepadanya, "Maukah aku ajarkan kepadamu suatu kalimat yang apabila engkau ucapkan, Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan kegelisahanmu dan Allah akan membantu menghilangkan atau menyelesaikan hutang-hutangmu. Qultu ya Rasulullah. Abu Umar menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal Katakan olehmu saat engkau ada di waktu pagi dan sore Allahumma ya Allah Aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, dari kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan orang. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah suatu isyarat dari beliau bahwa jangan pernah pasrah dengan keadaan. Jangan menyerah. Terus lakukan hal yang terbaik. Meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Berdoa. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Jangan lupakan Allah. Qala fa fa'altu dhalika fa adhhaballahu azza wa jalla hammi wa qadha anni dayni. Kata Abu Umamah, aku lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dan akhirnya Allah Azza wa Jal menghilangkan kegelisahanku dan membuat aku bisa membayar hutang-hutangku. Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita mencela zaman, mencela waktu, mencela keadaan. Disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Abi Qatada dari ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru jangan sekali-kali kalian mencela zaman mencela waktu karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang telah menciptakan zaman menciptakan waktu kemudian dalam riwayat Bukhari atau dalam riwayat Ahmad disebutkan qala Allah taala yu'dhini ibnu adam Allah Subhanahu wa taala berfirman yu'dhini ibnu adam Bani Adam telah menyakitiku yasubbud dahr karena mencela zaman mencela waktu padahal akulah yang telah menciptakan zaman menciptakan waktu biadil khair di tanganku lah kebaikan uqallibul laila wan nahar Akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Jangan sampai karena keadaan yang sulit, ujian dan fitnah yang begitu besar, kemudian membuat kita menyalahkan zaman, menyalahkan waktu, bahkan mencaci makinya. Oleh Yaudzubillah. Tetap tampakkan kesabaran. Dan jangan sampai punya anggapan bahwa manusia semua telah binasa. Ini juga hal yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida sami tarrajul yaqulu halakan nas, bahwa ahlakuhum." Bahwa ahlakuhum. Dalam riwayat lain, "Idza sami'tum rajulan yaqulu qad halakan nas fa huwa ahlakuhum." Kalau kamu mendengar ada seseorang mengatakan bahwa manusia telah binasa sekarang semuanya. Maka dialah sebenarnya yang paling binasa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin tidak boleh menyerah. Seorang mukmin tidak boleh putus asa. Seorang mukmin tidak boleh mengkhawatirkan rezekinya dan kematiannya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Di surat Hud ayat yang ke-6. Tidak ada satu makhluk pun yang bergerak di muka bumi ini melainkan atas Allah Subhanahu wa taala jaminan rezekinya. Kemudian di surat Ali Imran ayat 145 Allah mengatakan wa man kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabamu ajjala. Tidak ada sesuatu pun yang bernyawa. Melainkan akan mati sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa jawaban yang semoga menjadi solusi terbaik buat kita semuanya dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan jalan keluar kepada kita dari segala kesempitan dan kesulitan, menyatukan hati-hati kita dan menjaga negeri kita dan penguasanya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh